الله صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله علمني وعلمكم الله الحمد لله kita memuji ربنا جل في pada kesempatan yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Jalla Qudratuh di rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala dalam rangka menghadiri salah satu di antara taman dari taman-taman surga Allah tabaraka wa taala yang kita mohon kepada Allah jalla wa ala dengan semakin banyaknya kita menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini akan semakin menambah kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebab itulah Allah Jalla wa ala menggandengkan antara perintah bertakwa dengan bahwasanya Allah Jalla wa ala akan mengajarkan kita seandainya kita bertakwa kepadanya. Allah firmankan wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kalian yu'allimukum Allah dan seseorang tidak akan pernah sampai kepada at-taqwa kecuali dengan dia tafakuh fid din mustahil syibhul muhal seseorang bisa dikatakan hamba Allah yang syaqi dikatakan hamba Allah yang syaqiyah apabila dia tidak menyibukkan diri dengan tafakuh fid dengan mempelajari ilmu agama oleh sebab itu sekali lagi ketika kita semakin menyibukkan diri dengan talabul ilmi maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada kita dan menambah kepada kita level ketakwaan yang lebih tinggi lagi yang di dalam ayat-ayat yang banyak Rabbuna Jalla wa'ala telah memerintahkan dan mewasiatkan kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan takwa yang dalam artian sebenar-benar takwa di mana Rabbuna Jalla fi'aliyah misalnya perintahkan di dalam Al-Hajj ayat yang pertama di surah Al-Hajj ayat yang pertama, di mana Allah Jalla wa'ala perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, kemudian Allah gandengkan perintah takwa di dalam ayat ini dengan huru hara yaumil qiyamah. Allah Jalla wa'ala perintahkan kita bertakwa kepadanya, kemudian perintah takwa tersebut Allah Jalla wa'ala gandengkan dengan menceritakan tentang huru hara kiamat yang menyeramkan. Di mana Rabbuna Jalla fi al-ya'i berfirman, Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Allah Jalla wa'ala firmankan ya ayuhan nasu taku rabbakum wahai sekalian manusia dan kita termasuk manusia Allah panggil kita yang merasa dirinya jadi manusia ittaku rabbakum bertakwalah kalian kepada Rabb kalian Allah jalla aliyai kenapa ingat Allah Jalla wa'ala gandengkan perintah takwa ini dengan huru hara kiamat. Kenapa? Agar kita senantiasa menjaga dan memelihara kualitas ketakwaan kita kepadanya. Allah firmankan, Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan kiamat tersebut azim, besar, menyeramkan. Makanya Allah menamakan, ia katakan dalam An-Naba, Yas'alu ya Allah katakan dalam An-Naba bahwasanya apa? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apa yang mereka tentang apakah mereka saling bertanya? Dikatakan 'anil naba'il 'azim. Tentang berita dan kabar yang besar yang menyeramkan. Maka di sini juga Allah sifati yaumul qiyamah, Allah sifati hari di mana sirnanya ya langit dan bumi beserta isinya azim Allah katakan inna zalzalatas sa'ati syai'un azim sesungguhnya goncangan kiamat tersebut adalah sangat besar sangat agung sampai-sampai jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala Allah Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit gambaran tentang hari yang besar, hari yang menyeramkan, hari yang menegangkan ini. يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت ya. di mana kata Allah Jalla wa'ala di hari kalian melihat goncangan yang besar itu terjadi kullu arba'at. Seorang wanita, setiap ibu yang sedang menyusui anaknya, itu lalai dari anaknya. Dilepas anaknya, dia tinggalkan anaknya. Saking menegangkannya hari tersebut. Bahkan ketika terjadi Lihat saja, baru itu goncangan Allah Jalla nanti pada hari kiamat, goncangan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada bumi ini nanti dia yaumul kiamah di dunia subhanallah ketika antum pernah mendengar misalnya tentang ya kejadian gempa di Pakistan seorang masyayikh kita menceritakan ketika terjadi gempa di Pakistan maka seorang apa seorang ibu yang sedang memandikan anaknya di dalam kamar mandi dimandikan anaknya tiba-tiba goncangan gempa terjadi di Pakistan sebuah daerah di Pakistan tersana, di sana terjadi goncangan yang besar. Maka seorang ibu tersebut keluar dalam keadaan menurut dia telah bawa anaknya, saking menegangkannya. Ini baru goncangan di dunia. Saking menegangkannya goncangan yang dia rasakan di waktu tersebut, dia keluar lari dari rumahnya dalam keadaan dia merasa bahwasanya yang dia bawa adalah anaknya. Saking paniknya, Ternyata ketika dia berada di luar dan melihat anaknya, ternyata yang dia bawa bukan anaknya, akan tetapi sepatunya yang dia bawa. Itu goncangan di dunia. Menjadikan seorang sampai lupa anaknya. Dikirain bawa anaknya, ternyata yang dibawa adalah sepatunya. Bagaimana dengan goncangan yaumul kiamah? Ya. Bahkan Allah katakan wa tabu wa tabu kullu dhati hamlin hamlaha setiap wanita yang sedang hamil itu apa? Langsung menggugurkan kandungannya. Bahkan kata para ulama menelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya apa? Sampai-sampai seekor burung sampai-sampai seekor burung melepak-lepakkan ekornya ingin mengeluarkan semua isi perutnya tapi mendegangkannya goncangan di hari tersebut. Allah berfirman terakhir وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد dan kalian melihat manusia itu seperti orang mabuk seperti orang teler pada hakikatnya mereka tidak mabuk akan tetapi azab Allah lah yang sangat pedih ini menunjukkan kiamat jemaah sekalian yang saya karena Allah taala itu tidak terjadi kecuali ala syirarun nas kiamat itu tidak terjadi kecuali ketika yang tersisa adalah manusia-manusia yang buruk yang sudah kembali kepada jahiliyah yang tidak mengenal Allah dan wa Allah. Maka Allah katakan walakin azab Allah sedih Allah rasakan, Allah timpakan buat mereka azab di dunia sebelum mereka merasakan azab yang pedih di yaumil kiamah Nauzubillah. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa taala yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi yang mulia alaihi afdhalus shalah wa atammu taslim. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan asba'ut tabi'in dan kita mohon kepada Allah istiqamah di atas sunnah beliau. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa taala. Hari ini kita akan berbicara insya Allah taala tentang hari dikumpulkannya manusia di hadapan Allah tabaraka wa taala jami'an semuanya dalam Ibrahim ayat 21 Allah katakan wa barazu lillahi jami'an mereka semua akan dikumpulkan di dihalau menuju Allah menghadap kepada Allah tabaraka wa taala hari ini kita akan berbicara tentang hari di mana semua manusia dikumpulkan di hadapan Allah Tabaraka wa taala di mana dua hari tersebut para malaikat mengelilingi mereka dalam keadaan safa, dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris. Ketika kita dikumpulkan di padang di arafah, Kiamah di padang mahsyar, para malaikat mengelilingi kita dalam keadaan safa, rapi. Ya. Teratur, berbaris, rapi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha rapi, maha sistematis. Masuk neraka saja orang didaftarin. Masuk masuk neraka saja orang didaftar namanya satu persatu. Sistematis. Allah tabaraka wa taala. Bayangkan Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya itu dalam enam hari Allah ciptakan dalam ya dalam jangka enam hari padahal Allah kalau mau hanya mengatakan kun fayakun maka akan jadi dunia langit dan eh, dunia langit dan beserta isinya akan jadi sekejap mata kalau Allah mau tapi menunjukkan Allah ya maha teliti maha sistematis dalam pengaturannya dalam tadbirnya maka Allah Jalla ala ciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam jangka sita yang enam hari Nanti Allah Jalla ketika mengumpulkan kita di padang mahsyar bukan ngumpul-ngumpul begitu saja, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngatur. Di sekeliling kita malaikat ya akan berbaris ya berbaris mengelilingi kita sehingga tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa lari dari hari yang menegangkan, dari hari yang besar, dari hari yang menegangkan yaitu yaumul mahsyar hari yang agung, hari yang besar, di mana seseorang akan lupa kepada kekasihnya, seseorang akan lupa kepada nasab dan keturunannya, keluarganya, kerabatnya. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه di hari seseorang lari dari siapa? Seseorang lari dari saudaranya, nggak kenal sama saudaranya. Baru dia akan saling kenal sama saudaranya, sama bapaknya, sama ibunya, sama anaknya, sama istrinya. Kalau seandainya dua-duanya sama-sama saleh kemudian akan di, kemudian dimasukkan ke dalam surga, baru mereka, bisa berjumpa. Namun sejak mereka mati, sampai sebelum masuknya seseorang ke dalam surga tidak ada perjumpaan tidak ada kenal-kenalan nasi nasi semua bawa dirinya sendiri wa kulluhum atir rahman yaumal qiyamati wasfir ya dan mereka nanti akan datang juga kepada Allah Subhanahu wa dalam keadaan furoda sendiri sendiri farda sendiri sendiri bawa sendiri nggak ada yang kenal orang lain Allah katakan yauma yafirru mar'u min akhi di hari seorang itu lari dari saudaranya wa ummihi wa abihi dari bapak dan ibunya tidak ada yang kenal bapak dan ibunya wa sahibatihi wa bani lari dari istrinya lari dari anak-anaknya dewe-dewe bahasa antum semuanya bawa diri sendiri nafsi nafsi hatta anbiya hatta para nabi ketika nabi-nabi ulul azmi diminta agar mereka mohon dan minta kepada Allah disegerakan hisab. Tidak terlalu lama mereka berdiri kepanasan di padang mahsyar. Ketika masing-masing di antara nabi-nabi ulul azmi selain Nabi yang mulia SAW yang pada akhirnya berdoa kepada Allah, semuanya pada menolak sehingga rata-rata mengatakan nafsi nafsi, wes bawa diri sendiri, sendiri sendiri. Itu para anbiya. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala hari yang besar. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di hari tersebut hari di mana hari kita dikumpulkan di padang mahsyar di arafatul qiyamah hari di mana jahanam nanti akan didatangkan oleh Allah tabaraka wa taala Neraka jahanam akan dipampangkan, di, ya, perlihatkan, ditampakkan oleh Allah Taala kepada ahlul asfah, kepada ahlul mahsyar. Dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Taala. Apa yang dipertontonkan? Apa yang diperlihatkan? Jahannam. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ apa kata Allah Subhanahu wa taala waji'a yauma'idzin di jahannam di hari tersebut didatangkan jahannam ya. sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 23 ayat 22 23 Allah katakan waji'a yauma'idzin di jahannam Neraka jahanam didatangkan, diperlihatkan oleh Allah Jalla wa'ala. wajiwa yawma izin di jahannam. Yawma izin yatazakkarul insan. Wa anna lahud zikra. Di hari itu manusia baru ingat. Baru nyadar. Baru ingat. Baru mau sadar, mau tobat. Anna lahud zikra. Tapi nggak ada manfaat di waktu tersebut ingat. Nggak ada, nggak ada manfaatnya sadar di waktu tersebut. Sudah terlambat di mana Allah Jalla wa'ala ya jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika para malaikat ketika neraka jahanam ditampakkan oleh Allah Jalla wa'ala diseret ya, neraka jahanam oleh para malaikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya apa di hari neraka jahanam diseret dibawa ditarik oleh para malaikat yang satu yang jumlah tali atau kekangan neraka jahanam tersebut karena kita tahu neraka jahanam adalah makhluk dari makhluk makhluk Allah maka di hari tersebut di yaumil mahsyar kita akan tonton dan lihat di mana neraka jahanam dibawa ditarik ya yang tali atau kekangan neraka jahanam tersebut adalah 70 ribu kekangan 70 ribu tali dan satu talinya ditarik oleh berapa? Oleh sebaiknya alfa malak. Satu, satu tarik satu tali satu ketangan daripada neraka jahanam tersebut ditarik oleh 70 ribu malaikat. 70 ribu malaikat. Kita tahu sekali lagi jumlah tali neraka jahanam itu adalah 70 ribu tali ketangan satu talinya, satu ketangannya yang narik 70 ribu malaikat menunjukkan neraka itu besar menunjukkan neraka itu luas sehingga nanti ketika neraka tidak kenyang-kenyang gak penuh-penuh neraka berkata hal lagi, ya Allah ada tambahan lagi ada tambahan lagi ya Allah ada tambahan lagi belum puas belum kenyang ya belum penuh saya ya Allah hal lagi, ada tambahan ya Allah maka Allah Jalla wa'ala di waktu tersebut menurunkan betisnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat batiyah, yaitu sifat betis. Dan kita harus imani dan nggak boleh bertanya. Allah turunkan betisnya di neraka, kemudian neraka berkata, cukup, cukup, cukup ya Allah, cukup. Penuh. Yang tadinya minta dan minta terus menerus. Bayangkan 70 ribu tali dan kekangan raka yang menarik tuh satu talinya saja 70 ribu malaikat. Subhanallah. Tidak bisa dibayangkan. Memang tidak bisa dibayangkan bagaimana besar dan luasnya neraka jahanam yang dipersiapkan buat hamba-hamba Allah yang membangkang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Nauzubillah. Kemudian jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Di hari tersebut pula adalah merupakan hari Yaumul Mahsyar adalah merupakan hari di mana orang yang pernah melakukan amal baik akan mendapatkan buah atau balasan dari amal balik, amal baik dan ma'ruf yang dia kerjakan di muka bumi. Sebaliknya pula di hari itu setiap orang yang telah mempersembahkan untuk Allah syur, mempersembahkan untuk Allah, yaitu perkara-perkara peribadatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mempersembahkan untuk Allah kabair, dosa-dosa besar, yang telah mempersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala penentangan dan pembangkangan kemaksiatan dosa dan maksiat mungkarat hari itu juga akan dia lihat akan dia dapatkan akan dia petik buah dan hasil dari perbuatan buruknya tersebut. Antum bisa lihat di dalam Ali Imran ayat yang ke-30 Rabbuna Jalla fi ayya'i berfirman يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا إلى آخر الآية أبغض الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا بهاري يوم المحشر بهاري Setiap jiwa kata Allah Jalla wa'ala akan mendapat pembalasan dari buah dari apa yang telah dia kerjakan dari khair, dari kebaikan diperlihatkan oleh Allah Jalla wa'ala diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah Jalla wa'ala hasil perbuatan dia selama di muka bumi di hari tersebut begitu juga ya wa ma'amilat min dari apa yang telah dilakukan oleh manusia oleh sebuah seorang ya manusia apa yang dia telah perbuat dari keburukan dipertontonkan dan diberikan hasil dari perbuatannya itu juga nanti di hari kiamat sampai-sampai dia berkeinginan Ah, kalau kalau seandainya hari antara hari dia kumpulkan di padang mahsyar dengan hari kematiannya itu adalah hari yang lama jauh karena takut takut akan diinterogasi dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia kerjakan dari kemaksiatan kepada Allah taala. Di hari itu pula jemaah sekalian yang saya cintai, thallabul ilm, talibatul ilm yang dimuliakan Allah Taala wa taala. Di hari itu tersebut, di hari itu pula Allah Jalla ala nanti akan menurunkan hujan dari langit akan menurunkan hujan dari langit yang akan menumbuhkan jasad-jasad manusia yang telah terkubur lama. Allah turunkan hujan nanti di yaumul Kemudian apa? Kemudian tumbuh, keluar, pecah masing-masing kuburan manusia. Dan adalah yang pertama kali pecah kuburannya adalah Rasulul Karim tercinta sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallam jelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Ketika seseorang dikuburkan, maka yang akan tetap ya akan tetap utuh adalah tulang ekor dia. Tulang ekornya tidak akan hancur. Maka nanti ketika Allah Jalla turunkan hujan, maka dari tulang ekor itulah manusia tumbuh kembali, kemudian bangkit. Dan tidak satu pun di antara mereka yang bangkit di hari tersebut kecuali yang keluar dari lisannya adalah Allahumma rahmi ya Allah kasihani aku ya Allah kasihani aku ya Allah di hari ini hari yang menyeramkan hari yang menegangkan semua kita menyatakan Allahumma rahmi ya Allah kasihani aku rahmati aku ya Allah kemudian jemaah sekalian kecintai karena Allah tabaraka wa taala di hari tersebut sekali lagi ketika Allah Jalla Ala menurunkan hujan dari langit kemudian tumbuh ya. kemudian keluar bangkit jasad-jasad manusia yang telah lama berpisah dengan roh-roh mereka maka di hari tersebut yunfahu yang sangkakala ditiupkan untuk yang kedua kalinya insya Allah nanti kita akan mulai terangkan juga dari kronologis awal dari tiupan sangkakala yang pertama oleh Israfil. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lebih mendalam ya apa yang terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua kali. Maka apa? Ketika manusia tumbuh keluar pecah kuburan mereka, keluar dari kuburan mereka, maka ditutupkan kembali sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Allah Jalla wa'ala yaitu Israfil yang tidak ada perselisihan di antara ulama ya ijma para ulama bahwasanya yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil ditiupkan sangkakala untuk kali yang keduanya maka bangkitlah manusia setelah diturunkan hujan ditiupkan sangkakala ya bangkitlah manusia semuanya dari kuburan mereka sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwasanya apa Roh-roh manusia ya semuanya keluar dari sangkakala Israfil yang ditiup oleh Israfil. Begitu Israfil meniupkan sangkakalanya, keluar semua roh-roh manusia. Kemudian dia menjalar seperti air yang lewat di sela-sela tanah tanah yang pecah. Dia menjalar mencari tuannya masing-masing. Kemudian masing-masing kita bangkit keluar pecah kuburan kita. Ya setelah ditiupkannya sangkakala oleh Israfil alaihi salam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bangkitlah manusia. Di antara mereka ada yang bangkit di hari tersebut dan mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Karena keadaan orang bangkit nanti dari kuburannya di yaumil mahsyar berbeda-beda. Nanti kita akan jelaskan secara panjang lebar. Namun di antaranya diterangkan bahwasanya bahwasanya nanti manusia akan bangkit dari kuburannya berbeda-beda. Yang pertama, di antaranya ada yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan masruron, ya. Dalam keadaan senang, gembira, tenang. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Yang dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan tenang, gembira. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sinyalir tentang orang-orang yang akan bangkit dari ya, kuburannya dengan tenang Allah sinyalir di dalam Al-Anbiya 101 103 101 sampai 103 Rabbuna Jalla fi berfirman Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله جل وعلا بالفرمان يا tentang orang-orang yang akan bangkit dari kuburannya dalam keadaan tenang, tidak ada terkejut dengan kerasnya dan menyeramkannya suara tiupan sangkakala Israfil. Tidak terkejut mereka, tenang bangkitnya. Allah berfirman, sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami buat mereka, Allah katakan apa? Ulaika anha mubatun, Ya, yang telah tetapkan bagi mereka surga yang telah Allah telah tetapkan ya takdirkan bagi mereka surga ya sejak sejak dahulu ya Allah katakan ulaika anha mubadun mereka adalah orang-orang yang akan dijauhkan dan dihindarkan dari anha dari neraka jahanam dijauhkan oleh Allah jalla wa ala kemudian la yasma'una hasifaha sedikit pun sedikit pun ya orang yang saleh salihah yang taqi, taqiyah, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala ketika dibangkitkan dari kuburannya setelah mendengar tiupan sangkakala dari Israfil alaihissalam sedikit pun mereka tidak ya merasa sedih la yuhzinuhum la yasma'una hasisaha sedikit pun mereka tidak mendengar ya bunyi desisannya mereka tidak terkejut maksudnya mereka tidak terkejut dengan apa dengan tiupan sangkakala tersebut wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan dan mau di dalamnya. Apa yang mereka inginkan itu kekal mereka di dalam menikmatinya kata Allah Jalla wa ala. Selanjutnya la yuhzinuhumul faza'ul akbar. Ya, kata Allah Jalla wa ala, ya, suara yang menyeramkan, ya, kejutan yang dahsyat itu tidak menjadikan mereka sedih sedikit pun. Jadi mereka tenang, tidak bersedih, tidak khawatir, tidak tegang ketika mereka dibangkitkan dari ya kuburan mereka setelah Israfi meniupkan ya salah Bahkan jemaah sekalian saya cintai karena Allah tabaraka taala ketika dia bangkit ketika dia bangkit dari kuburannya ternyata kesalaqahumul malaika antum disambut oleh orang yang terhormat subhanallah ya bagaimana perasaan antum ini yang menyambut adalah manusia yang tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah yaitu para malaikat begitu dia bangkit dari kuburannya langsung tatalaqahumul malaika disambut hangat oleh para malaikat subhanallah itu kalau dia saleh dan salihah bahkan nanti ada perincian kita akan jelaskan kalau orang yang bertakwa kepada Allah saleh itu apa satu langkah pun dia tidak akan langkahkan di padang mahsyar satu langkah kaki tidak akan dia langkahkan di padang mahsyar dia dimuliakan oleh Allah dengan ketika dia bangkit dari kuburannya, maka langsung para malaikat menyiapkan kendaraan dari surga. Kendaraan dari surga disiapkan oleh para malaikat. Kemudian mereka ya dinaikkan ke, atas kendaraan tersebut. Satu langkah pun mereka tidak menginjak mahsyar. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang salih salihah. Nanti kita akan terangkan penjelasan lebih lanjut insyaallah taala. Watatalaqahumul malaika. Malaikat menyambut mereka ya dengan senyuman, disambut dengan sambutan yang hangat. Kemudian para malaikat berkata, "Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun." Ini loh hari yang dulu kalian dijanjikan di dunia. Ini loh hari itu. Ya. Inilah hari itu benar ada dia, benar adanya jamaah sekalian yang dicintai sama Allah Jalla Ala. Ya, yaumul mahsyar itu benar-benar ada. Gak mungkin malaikat Allah bohong. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya gak mungkin ya, ya, malaikat-malaikat Allah bohong ketika mereka berkata, "Aba yaumukum ya yaumukum alladzi kuntum tu'adun." Malaikat nanti akan berkata, "Inilah hari yang dijanjikan dulu." yang kalian mungkin dulu banyak ingkari dan seterusnya. Banyak manusia mengingkarinya. Tapi nanti mereka akan tahu, oh ternyata yang mulmahsar itu hak. yang mulmahsar itu benar-benar ada. Hak adanya. Baru mereka akan sadar di sana. Yang beriman, yang saleh, maupun yang tidak beriman, maupun yang tidak saleh, semuanya akan membuktikan, oh ternyata yang mulmahsar itu benar ada. Bukan sekedar sugesti. Ada. Itu jemaah sekalian saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka persiapkan diri dengan ketakwaan. Seorang gak berkata, ya tazawwad min ma'ashika min ma'adi. Ya, tazawwad min ma'ashika min ma'adi. Ya, ya, wa qum lillahi wajma' khayra zadi. ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد berbekal kalian sejak kalian hidup di dunia berbekal buat apa ya. buat apa lima untuk hari kepulangan hari baliknya kita kepada pemilik kita yaitu Allah Jalla ya Hukum lillah, berdiri untuk Allah, salat, salat. Wajma' khairah zadi, kumpulkan sebaik-baik bekal, taqwa. Tazawwadu fa inna khairah zadi taqwa. Bekal sebaik-baiknya kumpulkan kata seorang pujangga. Kalau sejmak minal ya dunia kathira. Jangan terlalu banyak ngumpul-ngumpul dunia. Silakan kumpul dunia, tapi jangan berlebih-lebihan, terlalu rakus dan tamak. Fa'innal mala yujma' nafadi. Sesungguhnya harta dikumpul-kumpul hanya untuk sirna pada akhirnya. Sirna pada akhirnya yang akan menemani kita di kuburan hanya ya amal kita, anak, istri, kemudian harta pulang semuanya balik, nggak ada yang tinggal. Ya. Kemudian beliau berkata, ridhokah engkau akan menjadi teman sebuah kaum? Maksudnya ridhokah kita nanti pulang bersama manusia yang lain? Semua dihomo, ya, menuju Allah Jalla ala, menghadap kepada Allah Jalla ala. Sedangkan manusia semuanya lahum zadun. Mereka semua punya bekal. Wa anta bi zadi. Sedangkan kau pulang tidak bawa, tidak bawa bekal. Ayah dan billah, ayah dan billah, pulang gak bawa bekal, habis kita, habis dari bulan-bulan yang raha. Kalau seandainya kita nggak pulang bawa bekal, ayah dan billah. Kemudian jemaah sekalian kesintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam mengomentari ayat ini Abu Bakar Al-Jazairi pernah berkata dalam menafsirkan ayat ini maknanya adalah la yuhzimhumul faza'ul akbar mereka tidak ya merasa terkejut mereka mereka tidak merasa ia ya, bersedih karena apa fazaul akbar yaitu kejutan yang dahsyat di waktu tersebut di saat malaikat Israfil meniup sangkakala maksudnya adalah Kata beliau Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala beliau berkata, "Ai yaqumuna min quburihim inda an-nafkhati tsaniyati aminina ghaira khaifin." Seperti yang kita sampaikan tadi. Di antara manusia ada yang dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tenang, antem, nggak sedih, nggak takut, nggak ada roh, ya, nggak ada rasa, ya, tegang, tidak ada, tenang, ya apa makna tafsiran la yuhzihumu la yuhzinuhumul faza'ul akbar? Maknanya adalah mereka bangkit dari kuburan mereka yaitu apa? Aminin, tenang, tentram, ghairu khaifin, tidak sedikit pun takut, tidak ada rasa tegang sedikit pun. Namun sebaliknya, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya, wa minhum man yaqum, ya, min qadrihi khaifan Yad'u ala nafsihi bil wail. Namun ternyata na'udzubillah, na'udzubillah, dan billah. Semoga Allah melindungi kita. Di antara mereka ada yang bangkit nanti, dibangkitkan di yaumil mahsyar. Di antara mereka nanti ada yang dibangkitkan dalam keadaan ketakutan menggigil. Takut ketika mereka dibangkitkan dari padang daripada di dalam kuburan mereka. Kemudian mereka mendoakan kecelakaan untuk diri mereka sendiri dengan mengatakan ya wai ya wailatani ya wailata celaka celaka celaka binasa saya celaka saya binasa saya itu ucapan yang keluar dari lisan mereka di saat mereka ya dulu yang yang mereka adalah orang-orang yang di dunia ya rajin membangkang dan menentang perintah-perintah Allah dan Allah rajin membangkang dan menentang wasiat-wasiat Rasulnya yang mulia Rasulullah dia bangkit dalam keadaan tegang ketakutan menggigil sambil mendoakan kecelakaan ya ya mendoakan kecelakaan kebinasaan untuk dirinya sendiri antum bisa buktikan ucapan mereka ini nanti ketika mereka bangkit Kemudian apa? Mereka mendoakan kecelakaan untuk diri mereka sendiri. Antum bisa lihat di dalam ya Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Yasin ayat yang ke-52. Di dalam surah Yasin ayat yang ke-52, Rabbuna Jalla fi'al berfirman, mensinyalir tentang perkataan sebagian orang yang dibangkitkan dari dalam kuburannya dalam keadaan takut, tegang, menggigil. Apa kata Allah Jalla wa'ala? قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون di antara mereka yang dibangkitkan dari dalam kuburannya nanti mengungkapkan berkata ya ya wailana celaka kami celaka kami binasa kami sengsara kami Man ba'athana min marqadina? Siapa gerangan yang bangkitkan kami dari tempat tidur? Yang dimaksud adalah kuburan. Siapa yang bangkitkan kita? Siapa yang bangkitkan kami? Bukannya habis mati itu tidur selama-lamanya nggak ada pembangkitan dan seterusnya? Wahai orang-orang yang mengingkari hari pembangkitan. Lihat. Ya. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah akan mengungkapkan nanti ketika dibangkitkan dari kuburannya ya wailana man ba'atsana min marqadina siapa gerangan yang bangkitkan kita dari tidur panjang ini dari tempat tidur kita dari kuburan siapa yang bangkitkan ya wailana Kenapa? Kenapa? Kenapa? binasa kami mereka doakan kecelakaan untuk diri mereka kenapa karena dulu mereka nggak percaya terhadap yaumul ba'ats mereka tidak percaya terhadap yaumul mahsyar. tidak percaya. Kufur, ingkar. Ya. Padahal dai banyak yang mengajak mereka agar percaya tentang adab kubur, tentang yaumul mizan, tentang yaumul hisab, tentang yaumul mahsyar, tentang yaumul ubur, sirat, menyeberang di sirat. Banyak dai yang menjelaskan. Tapi mereka mereka nggak mau beriman. Mereka kufur terhadap hari tersebut. Mereka ingkari, ah nakut-nakutin saja dan seterusnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ungkapkan tentang mereka yang kufur terhadap hari pembangkitan ini. Allah Jalla ala firmankan, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar dan ingat ya di sini Allah menggunakan za'amal ladzina kafaru. Pakai sifat fi'il. Pakai sifat karakter dan sifatnya. Allah tidak mengatakan za'amal kafirun. Tidak, perhatikan ini. Ini ilmiah. Za'amal kafirun. Tidak, Allah tidak mengatakan za'amal kafiruna an yub'atsu. Orang-orang yang jelas-jelas kafir itu menganggap bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Allah tidak mengatakan za'amal kafirun, tapi Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru. Pakai lafaz fi'il. Kafaru karakter dan perbuatannya. Menunjukkan kenapa Allah pakai sifat karakter di sini. Sifat tidak mengatakan langsung za'amal kafirun orang-orang yang jelas-jelas kafir murtad nggak tahu nggak apa nggak Islam itu ya menyangka tidak Allah tidak mengatakan demikian tapi za'amal lazina kafaru orang-orang yang terjerumus dalam kekufuran yang dimaksud di sini seorang orang-orang yang ya terjerumus dalam kekufuran itu apa? Menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini menunjukkan Allah tidak menggunakan kata-kata zaman ya kafirun langsung menyebut orangnya tapi menyebut dengan ya karakter dan sifatnya, perbuatannya menunjukkan orang Islam pun bisa jatuh dalam pengingkaran bahwasanya apa? Bahwasanya ya mereka tidak ya mereka menyangka bahwasanya hari pembangkitan itu tidak ada paham kira-kira maksudnya ini Allah tidak menggunakan zamal kafirun orang-orang yang jelas-jelas kafir nggak Islam itu menyangka Allah tidak berfirman demikian tapi zamal lazina kafaru orang-orang yang terjerumus dalam kekafiran kekufuran pengingkaran menyangka orang Islam bisa jatuh nggak berarti dalam ayat ini Jatuh banyak orang Islam yang mengaku Islam tapi mengingkari akan hari pembangkitan. Iya apa tidak? Banyak. Maka Allah menggunakan lafaz zaman lagi kafaru. Ya, mereka menyangka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur itu menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan kepada mereka Muhammad, "Qul bala." Tiga. Katakan kepada mereka Muhammad, "Enggak." Ya, Katakan kepada mereka, kul bala wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsun." Pakai nun taukid sakilah, la tub'atsunna. Benar-benar kalian akan dibangkitkan. Benar-benar kalian akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Thumma latunabba'unna bima amiltum. Setelah itu kalian akan diberikan kabar atas apa yang telah kalian kerjakan dahulu. Akan diberitahu kalian nanti di hari itu apa-apa yang dulu kalian pernah kerjakan di dunia. Dan ingat, wadzalika Allah yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Kemudian, jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bukan karena adanya yaumul mahsyar ini, kita jelaskan tentang yaumul mahsyar ini dan tentang bahwasanya yaumul mahsyar ini jelas-jelas ada karena apa jemaah sekalian yang dicintai karena Allah Jalla ala. Kalau bukan karena adanya yaumul mahsyar ini, niscaya ya perkaranya akan seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana Umar bin Khattab pernah mengungkapkan laula haulul mahsyar lakana al-amru ala ghairi ma tarawun kalau bukan karena adanya ya ketegangan dan huru-hara yaumul mahsyar prahara ya yaumul mahsyar kalau seandainya prahara yaumul mahsyar itu tidak ada kata Umar bin Khattab lakana al-amru ala ghairi ma tarawun niscaya kalian akan melihat ya niscaya kalian akan melihat perkaranya tidak seperti yang kalian lihat sekarang. Kita nggak akan pernah melihat ada orang sujud di masjid. Kita tidak akan pernah melihat ada orang ngaji. Kita nggak akan pernah melihat orang bersedekah. Kita nggak akan pernah lihat orang ibadah. Nggak akan pernah. Kalau seandainya hari itu tidak ada, karena orang akan berbuat seenak dewi, seenak, seenaknya saja. Kalau seandainya hari itu benar-benar tidak ada, maka kita akan lihat manusia kelbahan. Manusia akan bertingkah laku seperti binatang. Karena mereka yakin, mereka sudah tahu bahwasanya tidak ada hari yang menegangkan tersebut. Namun, karena adanya hari yang menegangkan tersebut, karena adanya ya para orang besar di yaumil mahsyar tersebut, maka kita lihat masih ada orang yang mau datang ke masjid ngaji, sholat, nuntut ilmu, beribadah, sedekah, haji, zakat, mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena mereka punya akidah, mereka punya keyakinan yang kuat, yang teguh bahwasanya hari itu benar-benar ada. Hari itu benar-benar ada. Yaumul Mahsyar itu benar-benar ada. Oleh sebab itu jemaah sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu taala kalau seandainya bukan karena adanya yaumil mahsyar tersebut, kita akan dapatkan Umar bin Khattab sampai mati, sampai beliau meninggal adalah sebejat-bejat manusia. Kalau seandainya hari itu tidak ada, Abu Bakar yang selama ini disanggung-sanggung keimanannya, maka apa? Kita akan dapatkan Abu Bakar ya dalam keadaan menjadi manusia yang paling jelek. Kalau seandainya hari itu tidak ada, para sahabat kita akan dapatkan sampai mereka mati adalah sosok-sosok manusia yang paling membangkang dan bejat kalau seandainya hari itu tidak ada. Tapi karena hari itu benar-benar ada. Dan mereka yakini akidah di hati mereka. Hari itu ada. Makanya mereka taat. Mereka manut prinsip hidup mereka. Sami'na wa asa'na. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Taat. Dengar. Itu prinsip mereka. Karena mereka percaya hari itu. Sebagian manusia membangkang bermaksiat kepada Allah. Ya, tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Keyakinan mereka terhadap hari tersebut adalah apa? Ya, lemah atau bahkan tidak mengimani sama sekali. Nauzubillah. Kemudian, ikhwani, ya, wa akhawati fillah yang dimuliakan Allah tabarak wa taala. Inilah yang menjadikan sekali lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena beliau teringat akan hari yang menyegangkan tersebut, yang mahsyar maka itu pula yang menjadikan beliau sebagaimana diterangkan oleh para ulama, itu yang menjadikan Umar bin Khattab jauh dari menyentuh harta-harta yang haram, apalagi harta riba yang pemakan harta riba nanti naudzubillah naudzubillah ya Umar radhiyallahu taala anhu karena yakin hari itu adalah benar-benar ada maka para ulama mengatakan dia sangat hati-hati dari menyentuh yang namanya harta riba harta haram karena nanti orang yang makan harta riba akan dibangkitkan oleh Allah Jalla dari dalam kuburannya dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, dalam keadaan gila. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Di saat manusia dibangkitkan waras, dia dibangkitkan dalam keadaan gila. Ya, إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان Sungguhnya orang-orang yang makan harta riba itu tidak bangkit dari kuburannya kecuali persis seperti bangkitnya orang yang apa? Ya, orang yang kesurupan kena ya gangguan setan dan seterusnya ayat dan billah. Hati-hati ya dari memakan harta yang haram ya jauhkan diri dari harta yang haram sebagaimana Umar radhiyallahu taala menjauhkan diri dari harta yang haram tidak mau menyentuh harta yang haram apalagi riba yang makan harta riba dosa terkecilnya seperti seseorang menzinai ibunya terang-terangan di hadapan Ka'bah sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala menghinai ibu di hadapan Ka'bah ditonton oleh manusia ramai banyak itu lebih mending dosanya dibandingkan seseorang makan harta riba dan bila hati-hati jemaah sekalian yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala inilah yang menjadikan sekali lagi juga Umar bin Khattab zuhud dalam kehidupannya di dunia Menegangkannya hari itu yang menjadikan Umar bin Khattab tidak terlalu ya apa? Tidak tidak tidak terlalu apa gandrung, tidak ada agak kegandrungan hatinya terhadap dunia. Beliau di dunia sampai-sampai suatu hari beliau terlambat khutbah. Kemudian beliau datang dalam keadaan terlambat naik ke atas mimbar. Kemudian beliau minta uzur, minta maaf kepada para sahabat atas keterlambatan beliau khutbah Jumat. Kemudian beliau berkata menceritakan, saya terlambat khutbah Jumat naik mimbar karena baju saya ini tadi sobek. Kemudian saya tunggu dijahit baju beliau cuma satu penakluk dunia yang menguasai hampir lima puluhan negeri ya penakluk kaisar ya penakluk ya penakluk Romawi Persia ya itu apa bajunya cuma satu lambat khotbah gara-gara bajunya belum selesai dijahit dan ternyata bajunya lengan bajunya tidak tidak sampai pergelangan ya di saat baju ya pergelangan baju kita apa ya ya kum bagi baju kita melewati ya pergelangan kita tapi di saat itu Umar radhiyallahu taala ternyata ketika naik khutbah ya apa namanya apa namanya lengan bajunya itu apa hanya sampai pertengahan saja motas kalau bertolomboknya tidak sampai di sini subhanallah ya zuhud beliau di dunia karena tahu ya ya bahwasanya hari tersebut adalah hari yang menegangkan ber, ya dan beliau tidak apa ya tidak rakus terhadap yang namanya dunia kemudian jemaah sekalian yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala selanjutnya kita jelaskan Sebelum kita mulai masuk kepada ya kronologis ya awal dari ditiupkannya sangkakala yang pertama oleh Israfil, kita lanjutkan ya sedikit ya keterangan tentang orang bagaimana orang dibangkitkan dari kuburannya. Nanti jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Taala, manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburannya tiga golongan. Manusia ketika dibangkitkan dari kuburannya, dia mil itu ada tiga kelompok, tiga golongan. Yang pertama, yang pertama, sinfon rukbana. Sebagian dari antara mereka dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan menunggang kendaraan sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya, disambut oleh para malaikat dibawakan kendaraan dari surga, maka begitu bangkit dari surga dari kuburan mereka langsung dinaikkan ya oleh para malaikat ke atas tunggangan mereka, ya. Dinaikkan ke atas tunggangan mereka, ya. Dan siapa mereka? Hum ahlul iman wa taqwa wa ahlus Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saleh. Itulah mereka yang nantinya disambut oleh para malaikat kemudian mereka tidak menginjakkan kaki mereka di padang mahsyar walaupun satu kali langkah tidak melangkahkan ya kakinya di padang mahsyar walaupun satu langkah karena langsung dinaikkan kemana ke atas kendaraannya inilah orang-orang yang ya bertakwa beriman beramal saleh kepada Allah tabaraka wa taala Semoga, semoga kita nanti termasuk yang demikian. Allahumma amin. Yang dibangkitkan dari kuburannya, kuburannya disambut oleh para malaikat, dibawakan kendaraan dari surga. Allahumma amin. Adapun yang kedua, ya, simpan yuhsyaruna, ya, musyatan, ya. Di antara mereka ada yang dikumpulkan oleh Allah Jalla dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala dari kuburan mereka di yaumil mahsyar nanti, musyat dalam keadaan berjalan. Sebagian mereka dibangkitkan dalam keadaan berjalan. Ya. Siapa mereka? Orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Jalla dalam keadaan berjalan. Ya. Dikumpulkan menghadap Allah nanti di padang mahsyar dalam keadaan berjalan. Siapa mereka? Kata para ulama, mereka adalah allazina khalaqu amalan salihan ya bil a'mal sayyi'ah mereka adalah orang-orang yang mencampur adukkan amal soleh, kebaikan, ya, dicampur adukkan dengan amal keburukan. Jadi apa? Satu sisi dia soleh, berbuat baik, di satu sisi juga dia doyan dengan perbuatan maksiat dan mungkarat. Mereka lah yang nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah jelas dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjalan. Berjalan dihalau menghadap Allah tabaraka taala. Ya. Kemudian yang kedua, dan saya harap kita tidak berputus asa. Tidak apa-apa lah Ustaz. Yang penting saya ya dibangkitkan ya oleh Allah dalam keadaan tenang, mau jalan gak apa-apa. Enggak, ini putus asa. Hendaknya kita mohon yang lebih kepada Allah Jalla wa'ala. Kita mohon yang lebih kepada Allah Jalla wa'ala ya kita mohon kepada Allah bisa dibangkitkan dalam keadaan menunggang kendaraan yang dibawa dari surga. Kita mohon juga kepada Allah Jalla bukan hanya ya kita masuk surga kemudian diletakkan di emper surga, tapi kita mohon kepada Allah Jalla agar kita diletakkan oleh Allah Jalla di dalam firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kemudian itu yang kedua, mereka ada yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan. Mereka adalah orang yang mencampur adukkan antara amal saleh dengan amal keburukan. Mereka berjalan. Ayadan billah. Na'udzu billah. Di antara mereka ada yang dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam keadaan berjalan dengan perutnya dan mukanya. Glosor. Nyosor panas pada masyarakat yang pada masa nanti kita akan terangkan warnanya putih kekuning-kuningan. Ada sebagian ulama mengatakan padang masar itu putih bersih, tidak ada warna lain, putih. Namun sebagian ahli ilmu mengatakan dia putih kekuning-kuningan. Ya. Di antara manusia ada yang dibangkitkan di awal arafatil kiamat ya, ada yang dikumpulkan di padang masar nanti bangkit dari kuburannya, kemudian mereka berjalan dengan perutnya dan mukanya sahabat Qatadah bertanya kepada Rasulullah ya Ila ya Rasul qala ya Rasulullah kaifa yamshun ala butunihim ay wujuhihim Ya Rasulullah bagaimana mereka sebagian mereka nanti dibangkitkan kemudian mereka berjalan dengan perut dan muka mereka Gimana bisa orang jalan pakai mukanya dan perutnya gimana? Sebagian manusia akan dibangkitkan nanti dan dia berjalan di padang masar jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala na'udzubillah di antara mereka sekali lagi ada, ada yang dibangkitkan berjalan dengan mukanya dan perutnya. Sahabat kata ada bertanya, bagaimana kok bisa jalan sama muka sama perut ya Rasulullah? Gimana? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Inna ladhi anshahum ala arjulihim qadirun ala ayyumshiyahum ala butunihim. Sesungguhnya zat yang dia memperjalankan mereka dulu di dunia dengan kakinya ya sesungguhnya orang-orang yang dulu di dunia diperjalankan oleh Allah dengan kedua kakinya itu apa maha mampu Ya Allah Maha mampu untuk memperjalankan mereka nanti di padang mahsyar dengan perut dan muka mereka. Nauzubillah. Dihinakan oleh Allah Jalla wa ala. Dihinakan oleh Allah Jalla wa ala. Dibangkitkan dalam dari kuburannya kemudian berjalan dalam keadaan berjalan dengan perut dan mukanya. Nauzubillah. Kemudian begitu juga jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa taala semua manusia nanti di yaumil mahsyar akan dikumpulkan sesuai dengan amalan mereka. Sesuai dengan kadar amalan mereka. Semua manusia sekali lagi akan dikumpulkan kumpulkan oleh Allah Jalla sesuai dengan kadar amal mereka. Ya. Yeah dan sesuai dengan apa yang mereka mati di atasnya. Kalau seandainya dia mati dalam keadaan membaca Al-Quran, sebagaimana Utsman ibn, ibn Affan meninggal dalam keadaan membaca al Quran, dibunuh oleh orang-orang khawarij yang suka kafir sana, kafir sini, ngebom sana, ngebom sini. Dan ciri-ciri khas mereka di zaman sekarang seperti itu. Ya, ketika Utsman bin Affan dibunuh Ya, ketika berumur 80 tahun, sudah tua, mereka tidak peduli apakah dia manusia paling baik di waktu tersebut. Dibunuh oleh mereka dalam keadaan membaca Al-Quran. Di waktu tersebut membaca surah Al-Baqarah, ya, membaca di rumahnya surah Al-Baqarah, ya. Kemudian apa? Dibunuh di hadapan anak dan istrinya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang Ibnu Katsir dan Ibnu Hakim menukilkan ketika dia dia dibunuh muncrat darahnya kepada firman Allah dalam Al-Baqarah fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim muncrat darahnya jatuh ke ayat tersebut Utsman bin Affan wafat dalam keadaan membaca Al-Qur'an Ya, maka siapa yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, maka Allah Jalla wa'ala pun nanti akan membangkitkan dia dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian, siapa juga yang bangkit, ya, siapa juga yang meninggal, ya, dalam keadaan ya salat, maka seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia. Siapa yang meninggal dalam keadaan zikir, begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia, dibangkitkan dalam keadaan keadaan ke dalam keadaan zikir. Siapa yang meninggal dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan ihram, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia juga dalam keadaan ya bertalbiyah. Ya. Karena dia meninggal dalam keadaan ihram bertalbiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan juga seperti itu, bertalbiyah ya nanti ya di hari dibangkitkannya di padang mahsyar. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda ya di dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang orang yang meninggal ya dalam keadaan bertalbiyah misalnya dan ini menunjukkan secara umum orang akan dibangkitkan nanti di yaumil kiamah ya itu sesuai dengan ya bagaimana dia meninggal di hari dia dia meninggal. Rasulullah SAW bersabda ya terhadap ya para sahabat kepada para sahabat ketika ada orang yang kesangkut oleh ya kesangan tali kudanya atau ontaknya dalam keadaan ya berangkat ya ke Mekah untuk berhaji dalam keadaan bertalbiyah ihram bertalbiyah itu apa kesangkut kemudian dia meninggal dia meninggal dalam perjalanan dalam keadaan ihram Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat igsiluhu bima'in wa sidrin mandikan dia dengan air yang bercampur dengan bidara wa kaffinuhu fi thawbih ya kafankan dia dengan kain ihramnya wala tamassuhu bitif jangan engkau berikan minyak wangi kepadanya jangan dibubuhi dengan minyak wangi pakaiannya badannya jangan wala tukhammiru ra'sahu jangan kalian tutup kepalanya fa innahu yub'ats yaumal qiyamati mulabbiya karena sesungguhnya dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan bertalbiyah ya dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah selanjutnya jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka taala ini yang sangat menyeramkan sekali subhanallah saking menyeramkannya dan menegangkannya perahara yaumul mahsyar ya saking menegangkannya yaumul amah tersebut sampai-sampai akhi sampai-sampai saudara saya yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada beliau Rasulullah alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jibril sambil Jibril menakut-nakuti beliau tentang hari tersebut. Yukawifu Jibril. Rasulullah SAW ditakut-takuti oleh Jibril tentang menegangkannya hari tersebut. Sabaka Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menangis. Wastadda bukau. Semakin keras tangisan beliau. Semakin parah tangisan beliau Kemudian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, beliau berkata kepada Jibril, "Ya Jibril." Ya, begitu menegangkannya hari itu, begitu menyeramkannya hari-hari ter hari tersebut, ya. Maka Jibril ditanya oleh Rasulullah SAW, ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, awalnya الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وهي Bukankah Allah telah mengampuni dosaku yang telah lalu dan yang akan datang? Ya. Bukankah Allah telah mengampunkan dosaku yang telah lalu dan akan datang? Ya. Kok begitu menegangkannya hari tersebut sampai saya pun nanti akan merasakan ya, ya hari tersebut. Ya. Apa kata Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita wasallam, Ya Muhammad, والذي بعثك بالحق نبيا demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi wahai Muhammad latarayanna ghadan min ahwalil qiyamah benar-benar wahai Muhammad ya engkau akan melihat esok dari perahara dan menegangkannya yaumul qiyamah termasuk yaumul mahsyar saking tegangnya wahai Muhammad saking menyeramkannya hari itu Muhammad ma tansa ma'ahu maghfiratullah subhanallah sampai-sampai ya Muhammad walaupun engkau diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang sebagaimana Allah berfirman inna fatahna laka fatham mubina liyawfira laka Allahu ma taqaddama min jambika wa ma ta'akhar nunjukkan bahwasanya dosa nabi kita yang telah lalu dan akan datang telah diampunkan oleh Allah Jalla tapi jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Taala saking menyeramkan dan menegangkannya hari tersebut Sampai-sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lupa, lupa kalau seandainya ternyata Allah telah ampunkan dosa-dosanya. Saking pegangnya hari tersebut, Nabi kita sampai lali, sampai lupa kalau ternyata beliau adalah hamba Allah yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Saking menegangkannya hari tersebut. Ya. Saking menegangkannya hari tersebut. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan ampunan dosa telah lalu dan akan datang? Enggak ada jaminan selamat dari neraka. enggak ada jaminan masuk ke dalam surga. Nabi SAW satu menegangkannya jamaah sekalian lupa sekali lagi bahwasanya beliau telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Nah, izinkan saya sekarang untuk memulai menjelaskan pelan-pelan kronologis sejak tiupan sangkakala pertama oleh Israfil alaihissalam sampai nanti setelah zuhur mungkin kita bisa lanjutkan lagi tentang apa? Tentang ya perincian yaumil mahsyar. Kita pelajari, kita lihat, kita urut kejadiannya dari tiupan sangkakala yang pertama. Mudah-mudahan antum masih meminjamkan pendengaran dan hati untuk hati antum untuk saya. Allahumma amin untuk mendengarkan ya tentang beberapa perkara yang berkenaan tentang ya tiupan sangkakala. Dari tiupan pertama sampai tiupan kedua, kemudian setelah tiupan kedua apa yang terjadi terhadap manusia di padang mahsyar nanti kita akan jelaskan insya Allah taala. Coba kita lihat sekarang pelan-pelan. Dari yang pertama, khusus tuh, yaitu ditiup sangkakala. Perhatikan, berikan pinjamkan hati antum dan pendengaran. Dari sejak ditiupkannya sangkakala. Apa itu sangkakala? Siapa yang meniup sangkakala? Kapan sangkakala itu akan ditiupkan? Kemudian berapa kali tiupan tersebut? antara satu tiupan dengan tiupan yang selanjutnya itu berapa jaraknya siapa yang dikecualikan oleh Allah Jalla wa'ala tidak terkejut dengan tiupan sangkakala tersebut siapa saja yang dikecualikan ini kita akan bahas pelan-pelan jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala yang pertama apakah yang dimaksud dengan sur sangkakala yang nanti akan ditiup oleh Israfil yang mematikan semua manusia kemudian nanti membangkitkan semua manusia di mahsyar. Apa yang dinamakan dengan sur sangkakala? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sur huwal qarn. Huwal qarn allazi umira Israfil alaihi salam bin nafkhi Yang namanya sur sangkakala yang dimaksud adalah sejenis qarn, berbentuk qarn, qarn tawtaran tanduk yang bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya, seberapa besarnya kita hanya wajib beriman, nggak boleh tanya-tanya. Apakah kayak tanduk sapi, tanduk kambing, tanduk apa, justru nggak boleh kita bertanya. Besarnya kayak gimana, ya kita nggak boleh bertanya. Yang wajib bagi kita al-iman, beriman, meyakini bahwasanya ya Uur sangkakala itu betul-betul ada dan akan ditiup nanti oleh Israfil. Jadi yang namanya tur sangkakala adalah apa? Ya, sejenis qarn yaitu ya tanduk yang diperintahkan oleh ya oleh Allah Jalla ala kepada Israfil untuk ditiupkan nanti di saat sudah ada izin dari Allah untuk ditiupkan. Kemudian Dalil tentang yang demikian bahwasanya yang namanya sur, yang namanya tentara adalah sejenis tanduk yang ditiupkan oleh Israfil. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad disahihkan oleh Imam al bani dalam Sahih Al-Jami'. Ya, bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an ya pernah berkata jaa arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah seorang badui pelosok Arab itu datang ya kepada Rasulullah Sallam. Fakal masyur. Badi tersebut nanya sama Nabi, apa sih sur itu? Apa sih sur itu? Al harnun yung fihi. Oh, sur sangkakala itu adalah apa? Sejenis tanduk yang di apa? Yang ditiup nantinya, yang meniup meniupnya adalah Israfil. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil-dalil, ya kita bawakan beberapa dalil tentang bahwasanya tiupan sangkakala ini benar-benar ada, ya. Dan kita akan dengar tiupannya nanti, ya. Dari Al-Quran, Allah Jalla wa'ala berfirman yang mengisbatkan dan menetapkan akan adanya